Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'ta fadlahu may yasha'u min ibadihi sholihin. وأكرم الأولياء بكرماته التي هي معجزات سيد المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المطيعين المحبين للعبادة ولله المنقطعين والتابعين وتابع التابعين لهم إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du sahib warna engkang kula mulyakaken ugi kula sayangi ugi kula cintai. Alhamdulillah pada hari ini kula so panjenengan sedaya nang Gusti Allah sik dikeki umur karen-karene umur sehingga si iso menghirup udara seger iso mangan tahu iso maem sego iso bubuk iso siram, iso lari pagi, dan lain sebagainya adalah merupakan satu kenikmatan yang tidak boleh dilupakan yang datangnya hanya saking ngerasani Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dinten meniko kulo kepingin ngangkat setunggali cerita yang berkaitan dengan ahlu baitir Rasul keluarga keturunane Gusti Kanjeng Nabi. Niku sedoyo ahlus solihin. Ahli api kabeh. Allah lek panjene min dzurriyatir Rasul api. coro zahir wal batin. Nek wonten sing elek raos niku dauni Allah Subhanahu wa taala innahu laisa min ahlika. Nek pancene elek zuriatur rasul niku laisa min ahlik. Dohiret to anake tapi asline dudu. Kadoso putrane Nabi Nuh alaihi salam sing asmone Kanan. Sohib warna ingkang kaulah hormati. Ketika Allah akan menurunkan azab. Tumatang seluruh manusia yang ada di dunia pada saat itu. Karena manusia telah melampaui batas dalam melanggar perintah Allah. Akhirnya azab Allah akan mengenak kepada semua orang. Lho, pada saat sing koyok ngoten niku Nabi Nuh niku mboten trima nang Gusti Allah. Allah matur datang Nabi Nuh, Nuh sing gelem munggah nang praumu iku berarti umatmu. Berarti keluargamu. Tunggal sak keluarga ambek awakmu. Sing ndak gelem munggah nang praumu berarti ku musuhmu. Duduk keluargamu. Nabi Nuh seorang manusia biasa dia punya tetap punya prinsip bahwa sekali anak mereka tetap anak. Darah daging kita. Matur Nabi Nuh nang Allah Subhanahu wa taala. Gusti, kula tolong anak kula setunggal niku Gusti. Empun dilebetaken saking musuh kula Gusti. Niku tetap yugo kula jari Nabi. Allah matur innahu laisa min ahlika. Duduk Nuh, arek iku duduk anakmu. Yuko ya kula Gusti duduk. Lek pancene anakmu kelakuane ya padha ambek awakmu. Amergo kelakuane ndak padha ambek awakmu, maka berarti kan aniku duduk anakmu. Sohib warna engkang kaulah hormati berkenaan dengan keturunan ini sangat berpengaruh pada tingkah laku. Teng riki wonten setunggaling engkang kula angkat. Yang kejadian ini dialami oleh Sayyidina Muhammad Al-Jud Ruwiyah daun ingatan Ruya anna Sayyidana Muhammadan al-Juda Ibn Ali ar-Ridha Ibn al-Musa al-Kazim Ibn Ja'far al-Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir Ibn Ali Zainal abidin Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib Dipun riwayatakan bahwasanya Sayyid Muhammad al-Jud Ibn Ali ar-Ridha Ibn Musa al-Kazim Ibni Ja'far As-Sadiq, Ibni Muhammad Al-Bakir, Ibni Ali Zainal Abidin, Ibni Husain, Ibni Ali, Ibni Abi Thalib. Cucunya Rasulullah. Putranya Sayyidina Ali. Beliau Sayyid Muhammad Al-Jud. Ini kita tanya. Sa'ala Yahya Ibna Uktum. bihadratil ma'mun an mas'alatin. Sayyid Muhammad ini kita takon datang tiang sing ini Imam Yahya ibni Mak, ibni Uktum. Bihadratil Ma'mun takon ini wonten di pinggiri Khalifah Al Ma'mun. Takon setunggale masalah. Sing ditakokaken ngeten. Eh Pak Yahya, aku iki duwe pitakonan nang sampean. Takonku ngene. Ma taqulu fi rajulin nadhara ila imra'atin awalan nahari haraman takon nang sampean. Opo pendapati sampean tentang orang laki-laki sing delok nang wong wedok pada awalnya siang. Apa awalnya siang? Awalnya siang ya pagi. Haroman. Seisu endelok eh e hukumi haram. Maringono summa halat lahu indal irtifa. Ketika matahari naik ke atas, kira-kira jam songo. Wong wedok sing didelok haram mang hukumnya dadi halal. Ngejak bedean niki sing jenenge Said Muhammad Al-Jud ibni Ali Ridho niki bedei Said Yahya ibni Umi Maktub ibni Aktum jam songo halal. Mari jam songo halal thumma haramat alaihi inda zuhur. Zuhur wong wedok iku haram maning. Di isuk didelok niku haram. Jam songo didelok halal. Beduk jam 12 dia dilihat haram lagi. Mantun beduk haram Thumma halat lahu indal asri. Mari ngono tepak asari halal maning. Bingung niki sak Takonane niki muter. Wong lek sing ditakoni niki mboten ahli ilmu. Ndak ahli masalah ditakoni koyok ngeten niki pelongak pelongo sok parang mari asar halal thumma harumat alaihi indal maghrib. Kemudian waktu maghrib haram lagi. Oh, yo, ya apa sih takone sampean kok angel. Thumma halat mongko nuli halal sopomar ahmang lahu kaduwene rojul indal isya indal waktu isya' waktu isya wong la wong wedok niku halal mana? Tumma harumat mongko nuli haram sopo mar'ah alaihi ingat atase rojul nisfal laili ing separuh ni bengi. Mari ngono summa halat mongkonuli halal sapa mar'ah lahu kadwi rajul indal fajri ing dalam nalikani pacar. Terus ngoten ya. Jadi jam 6 wong wedok niki didelok hukumnya haram. Jam songo wong wedok niki hukumnya halal. Mantun ngoten beduk didelok haram ali. Beduk haram asar teko halal maning. mantun asar halal maghrib duki haram male mantun haram male jam rolas bengi wong wedok niki halal male subuh haram Cari nih Said Muhammad Al-Jud Ibni Ali Ridho takon opayu ayo jawabane eruwa ana wong wedok haram halal haram halal haram halal haram halal haram halal opo jawabane sampean takon niku wonten ndek pinggire amiril Mukminin Sayyidina al Makmun Fakola Yahya Pak Yahya niki jawab wong singen niku jujur soalnya mana. mboten katik neka-neko La adri, ndak weru aku. Dalika ing mengkunu-mengkunu, opo sing sampean takokno bulat ndak rumbulet aku. Pertanyaane bulet, opo maning jawabane? <laughs> tak ngerti aku sampean wis sing iso jawab. Ya opo kira-kira mung sampean? Aslahakallah. Enten mugi sampean diparingi dadi wong bagus. Bab lek ndelok takone sampean iki jelas wong ngerti parna warna ingkang kula hormati, keindahan cara bertanya adalah merupakan satu tanda bahwa orang yang bertanya itu sebetulnya tahu. Tanya terlalu detail, berarti dia sudah tahu permasalahannya. Cuma mungkin ada satu titik yang tidak dia mengerti. Nek mboten ngerti, takone mawon nggih mboten ngerti. Koyok kulo takon pesawat alat alat di pesawat. Singkat ini ditakon niku betul wonten, ini betul paham. Lah ini enggak tanyanya itu sangat menjurus sekali. Sangat mengerucut pertanyaannya. Jadi akhirnya Yahya jawab, kulo ndak iso. Terus Sayyid Al-Ma'mun, Amin Ibni Sayyid Al-Ma'mun niki matur. Akhbirna antil kaya bena amiril mukminin. Wis aku ndak ngerti aku. Uh, Muhammad Al-Jud, tolong aku ae danono. Ya opo menurut sampean sing sampean cerita nomor. Haram halal. Haram halal. Haram halal. Haram halal. Haram halal. Sampean sing jawab, aku saiki niat kepingin ngaji nang sampean. Sokik warna. Bayangkan, orang al makmun itu adalah seorang besar ulama besar. Tapi ketika ada pertanyaan, dia tidak menguasai materinya. Beliau tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan menjawab bahwa dia betul-betul tidak tahu. Kenapa dia mengatakan betul-betul tidak tahu? Tidak tahu. Kok tidak malu wong ulama sebesar itu ditanyakan, tidak menjawab, nggak malu. Iya, karena beliau punya keyakinan. Kalau tidak bisa kemudian ditanyakan menjawab, maka akhirnya pertak jawabannya keliru. Kalau jawabannya keliru, maka di samping dia itu tersesat, maka dia akan menyesatkan orang lain. Yang mana orang lain tanya itu nyatanya tak nggak bisa. Sedangkan Orang yang ditanyakan ketika dia tidak bisa tapi tetap menjawab, maka pertanyaannya keliru. Yang mestinya harus jalan ke selatan, karena informasinya keliru, maka dia jalan ke utara. Nah pada saat jalan ke utara ini yang memerintahkan adalah si penjawab itu tadi. Dengan demikian, maka orang yang menjawab ini punya resiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib bertanggung jawab atas jawabannya yang keliru itu tadi. Dengan perasaan yang sangat gentle, dengan perasaan yang sangat berani dan dia mengakui bahwa dia seorang yang mengerti. Akhirnya dia mengatakan, Al-Ma'mun berkata kepada Muhammad Al-Jud ibni Ali Ridho, saya tidak bisa Betapa kita bayangkan ulama besar ditanyakan oleh seseorang yang kenyataannya kayaknya ngetes akan ilmunya, tapi karena nggak bisa, maka dia betul-betul tidak bisa. Nek pancene gak iso, yo ya, cuk ini iso sok. Muni wae iso. Nek sik ndak paham yo ya sinau. Ndak iso takon nang wong liya sing luwih iso. pakola. Akhirnya Said Muhammad Al-Jud Ibni Ali Ridho menjawab, ngeten saja ini kiai. Inna hadhil mar'ata jariyatun. Wong wedok sing kulo tingali kolowau adalah budak perempuan nadharaha ajnabiyun awalan nahari yang dilihat oleh orang lain pada satu siang pada waktu pagi dengan keadaan dan tidak ada tujuan apa-apa. Ya pancene wong wedok dudu apa-apane didelok. Ya nggih dosa. Boten wonten tujuan ini mengawini apa. Enggak ada apa-apa. Kok ngetok di telung? Ya haram aku. Cece lek wonten niat kepingin dikawini niku boten apa napa Dalam keadaan tidak ada tujuan apa-apa, orang laki-laki melihat orang perempuan lain ini hukumnya haram. Terus kok bisa itu jadi halal ya, Pak? Tidak ada tujuan membeli, tapi begitu sampai jam 10, dia punya hajat untuk membeli orang perempuan yang tidak sengaja untuk dibeli tadi, kemudian akan dibeli. Ngangen-ngangen, beten katik delok. Jam rolas, budak wedok kala wau Akhirnya lanang liya mang dituku setelah dibayar blek jadi maka orang perempuan budak tadi persis pada waktu zuhur halal dilihat oleh orang itu tadi. Pancene teng Islam niku wonten istilah amat. Amat itu adalah seorang perempuan yang dijadikan budak oleh pemerintahan Islam dengan bermacam-macam pemilihan. Ketika orang Islam itu dikalahkan perang oleh orang Islam. Orang perempuan tadi akhirnya jadi budak. Ketika sudah dibeli maka hukumnya halal wong budai. Nun sewu ojo mek didelok singkat ini halal. Dijimak pun halal wong wedok niku nek wis dadi budai. Sohib warna engkang kau hormati. Iya, iya iya iya masuk akal. Ya mang kok halal, kok haram delok si awal mal. Kan kate dituku. Boten. Si tepak wau injing delok niku tidak ada hasrat untuk membel, membeli. Jam songo, jam isu, bareng jam songo ada hasrat untuk membeli. Maka ketika dibeli jam songo niku wau, tutup jam kali welas jam songo niku wau langsung halal. Nah sing mang delok mboten katik tujuan nopo nopo. pun mantun dituku halal beduk teko wong wedok sing dituku dengan dasar untuk dijadikan budak itu tadi akhirnya dimerdeka no waktu beduk dimerdeka akan parma hmm. nek pun merdeka sing asale dadi budake eh, mali dadi wong liya dengan kata-kata ya amati aktak tuki min hadhi saati. Hei budak wedokku. Sampean mulai saiki sampean tak merdeka Lho lek wis dimerdekakno niku berarti dadi wong wedok liya. Mboten dadi wong wedok budake sing asale mang hukume haram, halal delok krana budake. Amarga sakniki pun dimerdekakan, maka jadinya bukan haram. Bukan halal, tetapi haram. Itu ada telu haram, halal, mari halal, haram malu Wah, bulat kon gile cari Syekh Al-Ma'mun niku wau. Krono haram, Duhurnya haram, asar datang, thumma tazawwajaha indal asri. Kemudian pada waktu asar dikawin. Di dohor dimerdekakan haram. Asar dikawin. Halal mali, Wong pun dikawin. Ini halal. Mosok ngono kena tiga dulinan. Ini kisanis dulinan hukum. Hukum itu begitu. Makanya hukum itu ketika kita buat sekarang Suri itu nanti sudah ketemu celah-celahnya itu dari mana. Kita buat hari ini besok sudah dicari cacatnya oleh orang yang punya kepentingan. Termasuk itu. Mari dikawin waktu asar summa dhoharo minha indal maghrib. Pada waktu maghrib, bujune ini di tolak bihar. Sohib warna yang kang kula hormati ngerti ya kira-kira tolak zihar. Zihar niku artinya mentolak punggung. Tolak punggung itu artinya menyerupakan istrinya dengan sebagian anggota ibunya atau orang perempuan yang halal coro abad Contoh ngeten ngetendik sampai niki lek pipi nih Persis koyok pipi nih ibu. Lek wonten wong lanang muningi tenang sing wedok konsekuensi hukum moko wong lanang niku wau ndak oleh jima nang bojone sebab niki jenenge tolak bihar, pangane sing wedok dipadakne karo ibu tangane ibune dhewe sikile dipadakno kali sikile ibu eh, kekere dipadakno kekere niku mboten oleh niku maka nih krono melaksanakan tolak biar maka dia haram lagi. Yang asalnya jadi istri. Kemudian karena ditolak biar maka hukumnya haram. Pun. Barang mantun ditolak biar summa kafaro indal isya. Waktu isya teko bayar kafaro. Napa kafaro tinggi ini kuit kurokobatin mu'minatin salimatin minal uyub memerdekakan budak yang mukminah yang tidak cacat utawa poso utawa bayar mut suita mut dengan membayar kafarot maka orang perempuan yang telah ditalak biar tadi maka jadi halal lagi gawok gedek-gedek makmun niki teng Said Muhammad Al-Jud Ibni Ali Ridho niki gawok masya allah alim banget niki Mari di kafarat tsumma tolak nisfal lail. Terus jam kali welas bengi ditolak. Karena ditolak, tolaknya roj'i, tolak satu atau dua, tidak sampai tiga. Ditolak roj'i, haram malih, tidak oleh udik-udik. Delok haram nih kisah kepada. Jam rolas ditolak, tolaknya tolak roj'i. Betul oleh maning delok. Tumma roja'aha indal fajri. Subuh duki dirujuk. Niki mutar ping bintang nih. Haram halal haram halal haram halal haram halal malih Ini kira-kira ping 8. Sohib warna ingkang kaulah hormati faqala lahul ma'mun ahsan taanta waladur ridho haqqan. Allah. Ajib sampean niki nak, si enom ci alime sampean iki. Pantes dadi anake Ali Arido. Sebab Ali Arido iku alim. Dengan model sing koyok ngeten tok niki lu wong tuwa ndak kadek bingung. Wis fazawwajahul ma'munu ibnatahu fil majlis. bis aku mantep nang sampean wis ndak katik ndelok donya ndak kadek ndelok opo aku. Mulai saiki sampean tak akat tak kawin no karo anakku. Jadi ngetes ini cukup nganggu ilmu. Kenapa kok cukup nganggu ilmu? Karena Ali, karena Said Al-Ma'mun sadar bahwa yang paling mahal di dunia ini hanya satu. Adalah ilmu yang menjadi ukuran utama. Bukan nasab, bukan pekerjaan, bukan harta benda, tapi yang jadi ukuran adalah ilmu. Hanya dengan punya ilmu dan melihat pertanyaan kemudian dijawab dengan cara rinci begini akhirnya ditalak akhirnya dikawinkan oleh Said Makmun dengan putrinya mulai saat itu akhirnya jadi menantunya Said Al Makmun mek mergo ilmu itu mboten kadek ndelok kaya apa umai ndak kadek ndelok ya apa latar belakangnya wong tuane mboten ilmu nih mumpuni plek pantas bisa menjadi mantuku Oh, teko numpak sepeda motor, apa numpak motor, apa mancal, apa merangkang, tidak ngurus pun. Yang penting dia punya ilmu. Cukup untuk menjadi bekal proses dari mantune Said Al-Ma'mun waktu niku. Dikawin. Berangkat di Betotang Madinah. Barang tutup nang Madinah. Ternyata Muhammad Al-Jud Ibni Ali Ridho kawin Mali Diwayu. Masya Allah. Said Al-Makmun ini kali Muhammad Ali Ridho ini podo-podo keturunannya kanjeng Nabi. Bareng diwayu. Mulai sing anak niki. Laporan datang apa? Iki kali bujuni, Tutun di umah ngomong, "Bah, apa nduk? Ya no kula niki teng emas diwayu, Mbah?" Kula loro ati, Mbak. Pegel kula ngrasakno, Mbak. Sohib Warna yang saya hormati, yuk nopo jawabannya. Said Al-Makmun sebagai orang tua daripada sang anak perempuan tadi. Jawab inna lam nuzawwijaka lam nuzawwijka lahali tahrumi alaihi ma harrama ma ahallallahu lahu fala ta'udi limithliha. Anakku, aku njaluk tulung nang kon. Kon ojo wadul kaya iki maneh bojomu iku lanang kawin lebih teko siji apa-apa. Kon tak rabek nambe wong iki bukan untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Sebaliknya juga bukan untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak menten atine dzurriyyatir rasul. Mereka niku lambe sampean niku kudu takzim nang ahlul rasul, ahlul bait keturunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandar mugi angsal barokah so syafaati ahli dzurriyyatir rasul. Mandar mugi angsal syafaati ibn Said Musa Al-Kazim, Said Ali Ar-Ridho, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zain Al-Abidin, sedoyo dzurriyyatir rasul. Mandar mugi saged to maring syafaat matang kita sedoyo sampai datang syafaati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kita menjadi orang yang beruntung di dini wa dunia wal akhirah akhirul kalam menayuantan salalu putih kula nyuwun pun pangapunten wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh